بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد أيها الإخوة والأخوات رحمكم الله Mari kita melanjutkan pembahasan kita mengenai jalan jalan menuju ke surga. Masuk pada jalan yang kedua yang akan kita sebutkan pada siang hari ini yakni bagi orang yang menginginkan jalan menuju ke surga maka hendaknya dia melaluinya dengan keimanan dan amal soleh. Jalan yang kedua yakni keimanan dan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an akan jalan tersebut إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innalladzina amanu wa 'amilus solihat Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih kanat lahum jannatul firdausi nuzula adalah surga firdaus sebagai tempat kembalinya. Khalidina fiha mereka akan kekal untuk selama-lamanya di dalam surga Firdaus itu. La yabghuna anha hiwala. Dia tidak akan pernah mengharapkan untuk berganti keadaan atau berpindah surga Perhatikan janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman dan beramal salih. Allah sebutkan ganjaran bagi mereka adalah surga Firdaus. Jannatul Firdaus, surga-surga Firdaus sebagai tempat kembalinya. mereka kekal di dalamnya karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang telah masuk ke dalam surganya maka dia khalidina fiha dia akan kekal selama-lamanya di dalam surga tidak akan keluar berbeda dengan penduduk neraka terkadang seseorang itu masuk ke dalam neraka tapi selama dia masih memiliki tauhid, maka suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka. Adapun siapa yang telah masuk ke dalam surga tidak akan dikeluarkan untuk selama-lamanya. Bahkan disebutkan la yabghuna anha hiwala. Mereka sama sekali tidak menginginkan adanya pergantian. Jadi penduduk surga itu merasa puas dengan surga mereka. Tidak pernah dia melirik kepada surga orang lain. Lebih cantik istrinya misalnya. Atau dia melirik lebih banyak buah-buahannya. Tidak. Mereka puas dengan surga mereka. La yabghuna anha hiwala tidak ada harapan untuk mau berpindah. Tidak ada keinginan untuk mau keluar daripadanya. Dan ini kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah termasuk kesempurnaan nikmat di dalam surga. Karena kesempurnaan nikmat yang dirasakan oleh seorang hamba ketika dia merasa puas dan cukup dengan apa yang dia miliki. Walaupun bagaimana banyaknya kenikmatan yang dia miliki, tapi kalau tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup, maka dia tidak akan merasakan nikmat yang hakiki untuk selama-lamanya. Jelas ya? Kapan dia selalu melihat ke atas? melihat yang lebih daripadanya iya, tidak akan dirasakan nikmat yang hakiki. Nah, demikianlah kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba dalam surga. Tidak pernah dia menginginkan adanya pergantian dari apa yang mereka miliki tersebut. Dan perhatikan dalam ayat ini jemaah, syaratnya ada dua. Innal ladina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, balasannya surga Firdaus. Ini dua syarat yang harus saling bergandengan, tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu banyak di dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan, ya, atau Allah menggandengkan antara iman dan amal salih. Iman dan amal soleh. Kenapa? Karena siapa yang memiliki keimanan, keyakinan di dalam hati, tapi tidak disertai dengan amalan, tidak berguna keimanannya. Demikian pula sebaliknya, siapa yang beriman tanpa, siapa yang beramal tanpa keimanan, akan sia-sia amalannya. Maka dua perkara ini saling bergandengan antara satu dengan yang lainnya, tidak akan bisa terpisahkan. Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir sadi rahimahullah dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwasanya ya, keimanan tatkala digandengkan dengan amal soleh maka yang dimaksud dengan keimanan adalah amalan hati. Apa itu amalan hati? Cinta, takut, harapan, tawakal, ya, dan amalan-amalan hati yang lainnya, terutama keyakinan di dalam hati akan kebenaran apa yang datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal saleh maknanya adalah amal al jawari amalan anggota tubuh, salat, zakat, puasa, haji, ya, sedekah, kiraatul Quran, zikrullah, naam, salawat, dan yang lain sebagainya dari amalan-amalan anggota tubuh. Bisa dipahami? Siapa yang telah mengumpulkan antara keimanan, amalan hati, kemudian dibarengi dengan amal salih, maka inilah calon penduduk surga Dengarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya. Dan ini telah kita bacakan tadi juga. Allah berfirman, "Wabashshiril ladzina amanu." Ya. "Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar." Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. dan berikanlah berita gembira. Wabashir berilah berita gembira kepada siapa? Alladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan beramal salih. Lagi-lagi digandengkan apa? Iman, amal salih. Apa berita gembiranya? Annalahum jannat bahwasanya mereka akan mendapatkan surga-surga datang dalam bentuk jamak. Jannatun satu surga, jannat banyak surga. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Lagi-lagi Allah menyebutkan syaratnya. Ya, berikan berita gembira harus kepada orang yang beriman dan beramal salih bahasanya mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samarah. Setiap kali mereka diberi mereka diberikan rezeki berupa buah-buahan di dalam surga. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka berkata, inilah yang direzekikan kami sebelumnya Iya, kata Sa'di rahimahullahu taala ini menunjukkan bahwasanya nikmat yang dirasakan oleh penduduk surga berupa makanan dan minuman itu semuanya sama dalam kelezatannya. Buah-buahannya sama lezatnya semua. Tidak ada yang lebih dari yang lainnya. Sehingga ketika dia makan buah ini, besok makan lagi buah ini, dia katakan ini juga yang kami makan kemarin. Iya, Ini juga yang kami dapatkan sebelumnya. Iya, Maka dari itu buah mangga misalnya sama semuanya kelezatannya. Nah, tidak dikatakan oh ini agak kecut ini. Yang satu ini dicoba oh kecut sekali. Yang satu lagi dicoba sisa sebelah matanya melihat. Tidak ada. Semuanya sama dalam kelezatan, dalam manisnya, dalam nikmatnya. Allah sebutkan wa utubihi mutasyabiha dan mereka diberikan dengan nikmat buah-buahan itu sama semuanya. Apa artinya sama? Sama dari sisi kelezatannya, walaupun namanya, warnanya, jenisnya berbeda. Iya. Tapi ini semuanya sekali lagi hanya bisa didapatkan oleh siapa? Berita gembira ini untuk siapa? Alladzina amanu wa amilus salihah. Orang-orang yang kokoh dalam keimanannya. Ya, yeah. al-iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Bagaimana itu apa? Ucapan dengan lisan. Ucapan apa itu? Ucapan keimanan. Iya. Yeah. Rabbun Allah, Rabb kami adalah Allah. Yakin akan kebenaran ucapan itu dalam hatinya tertancap keimanan yang sangat kuat. Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati. Kemudian diamalkan dengan anggota tubuh. Jangan cuma yakin saja tapi tidak mau beramal. Iya. Yeah. Sekali lagi jamaah, saya ingatkan dari pembahasan sebelum duhur untuk menggapai kenikmatan dan keindahan surga itu butuh apa? Pengorbanan dan perjuangan. Butuh amalan jemaah sekalian. Sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Iya, yeah. karena banyak juga orang mengatakan tidak bisa kita bisa meraih surga dengan cepat ini kecuali harus berjihad. Iya, sebagaimana para sahabat Nabi harus mati syahid Bidadari sudah menunggu. Akhirnya apa? Jihadnya serampangan. Iya. Tadinya niatnya mau masuk surga, ujung-ujungnya di dalam neraka. Jelas ya? Tapi ingat, iman yang didasari dengan ilmu yang benar. Sebentar kita akan jelaskan juga tentang ilmu. Dibuktikan dengan amal saleh. Apa lagi? yazidu bi taatir rahman. Keimanan ini bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah yang Maha Rahman wa yanqusu bi ma'siyati syaitan dan keimanan itu juga bisa berkurang dengan uh, bi taati syaitan dengan taat kepada syaitan. Dari sini dapat kita pahami keimanan bertambah dan berkurang. Tatkala kita yakin bahwasanya keimanan yang ada dalam dada ini bisa bertambah, bisa berkurang, ya, bahkan bisa habis Waalaikumsalam. Maka hendaknya kita berusaha bagaimana terus meningkatkan keimanan ini. Butuh usaha. Jangan hanya dengan khayalan dan pengakuan belaka. Ya. Sementara jamaah sekalian, perkara-perkara yang bisa menaikkan keimanan itu semuanya bertentangan dengan hawa nafsu. Dan perkara-perkara yang bisa merontokkan keimanan seorang hamba ini semuanya disenangi oleh hawa nafsu. Demikianlah jemaah sekalian, karena jalan meniti, ya, meniti sebuah jalan menuju ke surga itu tidak gampang sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih, wa naru bis syahwat." Surga itu dikelilingi dengan seluruh perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Tidak disenangi oleh hawa nafsu. Kalaupun ada disenangi itu sedikit, tidak dianggap. Rata-rata dibenci oleh hawa nafsu. Kemudian neraka itu dikelilingi dengan, dengan apa? Dengan syahwat wal billah. Sinilah beratnya jamaah sekalian. Maka dari itu jangan heran kalau untuk menaikkan keimanan di dalam hati itu beratnya luar biasa. Butuh perjuangan demi perjuangan, butuh proses demi proses. Tapi tak tatkala keimanan itu telah di atas untuk jatuh dan merosot itu perkara yang sangat mudah. Gampang sekali. Apalagi ditambah dengan syaitan. Dibantu dengan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Ditambah lagi dengan pergaulan. Ditambah lagi dengan itu. Berat. Maka dari itu, fillah. Perhatikan diri kita. Keimanan teguh di atas keimanan. Ini jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya dibarengi dengan apa? Amal salih. Apa itu amal salih? Amal salih itu adalah amalan yang ba yang baik. Ya, dikatakan dia amalan yang salih karena amalan yang baik ini bisa mengantarkan kepada maslahat kehidupan kita dunia dan akhirat. Makanya dikatakan amal sah, soleh. Ya, kalau ditanya kenapa? Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Kenapa dikatakan amal soleh? Karena amalan yang baik itu amalan yang akan mengantarkan kepada maslahat kebaikan kita dunia dan dan akhirat. Jelas ya? Sekarang yang mana itu amal soleh jemaah sekalian? Setiap orang bisa saja mengatakan ini amal soleh, ini amal soleh, ini amal soleh, ini yang baik, itu yang baik. Iya, selama itu baik jangan saling melarang. Ternyata jemaat sekalian, kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak semua yang dianggap baik oleh manusia itu dikatakan amal soleh. Tapi amal soleh itu adalah amalan yang dibangun di atas dua pondasi yang sangat kokoh. Yang pertama, amalannya ikhlas karena Allah. Dibarengi dengan tauhid. Tidak ada yang diharapkan dalam amalannya kecuali wajah Allah, ampunan Allah, pahala dari Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan itu dibangun di atas ittiba sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah ini disebutkan oleh Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala. Bahasanya amalan itu tidak dianggap salih illa ayyakuna sawaban kecuali amalan itu harus benar. Dan amalan itu tidak anggap, tidak dianggap benar kecuali apa? illa bimuwafaqati sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kecuali amalan itu harus sesuai dengan sunnah tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam boleh saja orang-orang mengatakan saya beramal saleh iya tapi di mata Allah Subhanahu wa taala belum tentu timbangannya ada dua tidak banyak timbangan amal saleh hanya ada dua ikhlas mutabaah sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu amal salih. Kapan keluar dari koridor ini? Yakin bukan amal salih walaupun seluruh manusia menganggapnya salih. Jelas ya? Maka demikian pula, orang yang salih itu adalah orang yang tetap berada di atas dua pondasi ini senantiasa ikhlas dalam dalam amalannya dan dia tidak beramal kecuali sesuai dengan apa? tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman dan amal salih jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qad aflahal mu'minun." Alladzina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين kata Allah Subhanahu wa taala qad aflahal mu'minun sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Iya. Siapa orang yang beriman itu? alladzina hum li salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpaling dari kesia-siaan. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya, kehormatannya. Kecuali kepada istri-istri mereka dan budak-budak sahaya mereka. Hamba sahaya mereka. Ya. Yeah. Allah sebutkan, "Faman ibtagha wara'a dzalik faulaika humul adun." Siapa yang mencari di belakang itu selain daripada apa yang dihalalkan oleh Allah, melampiaskan syahwatnya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Terus Allah sebutkan sifat-sifat orang yang beriman dalam surah Al-Mu'minun ini. Kemudian di akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika humul warisun alladzina yarithuna al firdausahum fiha khalidun." Mereka itulah para pewaris. Mereka itulah para pewaris. Pewaris apa? alladzina yarisuna firdaus mereka inilah orang-orang yang mewarisi surga firdaus mereka kekal selama-lamanya di dalam surga firdaus ya subhanallah hanya orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini yang berhak mewarisi surga firdaus kalau dikatakan oleh Allah mereka pewaris berarti benda warisan ini sudah ada yang akan diwarisi ini sudah ada, sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa, siapa yang berani mewarisinya? Siapa yang berani mewarisinya? Dan tidak dicari siapa keluarga besarnya. Yang dicari adalah al-iman wal amalus salih. Dua saja. Hanya dua jamaah sekalian, al-iman wal amalus salih. Sehingga jamaah perkokoh keimanan, perkokoh amal saleh. Jangan pernah lalai daripadanya dan jangan pernah melepaskan segala seharian kita dari keimanan dan amal saleh. Jadikan dia eh jadikan dia sebagai penuntun kita. Jadikan dia sebagai tolak ukur keberhasilan atau tidaknya kita dalam kehidupan dunia dan di akhirat nantinya. Siapa yang ingin selamat iman dan amal saleh. Demikian pula di dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala menjelaskan فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian akan datang Setelah mereka suatu kaum. Bagaimana sifatnya? Adha'us salah. Mereka menyanyiakan salat. Wattaba'us syahawat. Dan mereka mengikuti syahwat mereka. Mengikuti hawa nafsu belaka. Fasawfa yalqawna ghayya. Pasti dia akan masuk ke dalam ghayy. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an menafsirkan al-ghayyu wadin fi jahannam. Al-ghayu itu adalah salah satu lembah di dalam neraka jahannam. Syadidun harruh. Sangat keras panasnya. Khabisun ta'muh. Sangat busuk baunya. Ini yang menyanyiakan salat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa man taba kecuali bagi orang yang bertaubat. Taubat sudah cukup? Belum. Allah lanjutkan. Wa amana? wa amila saliha. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh. Faulaika yadkhuluna al-jannah. Maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga wala yadlamuna syai'a dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Allah janjikan surga. Taubat, keimanan, amal saleh. Surga balasannya. Jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Al ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin membahas tentang keimanan dan amal saleh akan panjang pembahasan kita. Karena di atas inilah berputar perputaran agama kita. Keimanan dan amal salih. Tayyib. Maka dari itu, mudah-mudahan dengan dalil yang kita bawakan ini. Iya, menjadi motivasi bagi kita untuk semakin kuat dalam memperkokoh keimanan dan amal salih kita. Sebagai bukti bahwasanya kita adalah orang-orang yang sangat merindukan surga orang-orang yang sangat-sangat merindukan merindukan kenikmatan dan kebahagiaan surga. Kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak pernah akhirnya, tidak pernah ada akhirnya. Kenikmatan dan keindahan yang tidak ada samanya. Kemudian jamaah sekalian, di antara jalan menuju ke surga adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Qais ibnu Katsir radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmizi, Al Imam Abu Dawud dan para imam yang lainnya dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman" salakallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latada'u ajnihataha ridan li talibil ilm kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu belajar agama. Bukan ilmu sembarang yang dimaksud di sini. Tapi menuntut ilmu adalah ilmu agama. Kenapa? syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam salah satu syarahnya beliau menjelaskan bahwasanya jika disebutkan ilmu di dalam Al-Qur'an dan sunnah maka pasti yang diinginkan itu adalah ilmu agama. Kalau disebutkan ilmu secara mutlak, ilmu saja. Ilmu. Hanya itu, tidak ada sambungannya. Berarti yang dimaksud itu adalah ilmu agama. Tidak ada yang lainnya. Karena kalau disebutkan ilmu yang diinginkan adalah ilmu yang lain, pasti disebutkan apa? disebutkan selainnya, disebutkan lanjutannya, sambungannya. Misalnya ilmu tibbiyah, ilmu kedokteran. Pasti disebut ilmu apa yang diinginkan? Ilmu handasah. Iya, yeah, ilmu teknik. Naam. Pasti disebut seperti itu. Tapi kalau disebutkan ilmu, pasti yang diinginkan adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah dan ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan man salaka tariqan siapa yang meniti sebuah jalan yaltamisu fihi ilma untuk meraih sebuah ilmu ilmu agama salakallahu lahu tariqan ilal jannah maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan perjalanannya menuju ke dalam surga. Maka jalan menuju ke surga jamaah adalah ilmu. Betapa tidak. Tidak akan benar keimanan seorang hamba tanpa ilmu yang benar. Dan tidak akan benar amal salih seorang hamba tanpa ilmu yang benar pula. Maka dari itu jamaah, iya, jalan dasar untuk sampai ke surga Allah itu adalah ilmu, menuntut ilmu. Maka dari itu siapa yang mengorbankan waktunya untuk ilmu, mengorbankan tenaganya untuk ilmu, dia habiskan pikirannya untuk ilmu, iya, dia habiskan umurnya untuk ilmu, berarti dia telah menghabiskan segala-galanya untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berita gembira untuk mewahai para penuntut ilmu. Berita gembira apa yang engkau lakukan bukanlah kesia-siaan belaka. Setiap detik yang engkau lalui, setiap langkah yang engkau jalani, ya, itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari yang engkau lalui itu hakikatnya adalah langkah demi langkah menuju ke surga Allah. Pernahkah kita membayangkan kalau kalau suatu saat kita akan berjumpa di hadapan Allah dengan ilmu, dengan jalan ilmu yang kita lalui ini? Usaha demi usaha tersebut. Usaha kita menghafal usaha kita hadir di majelis ilmu, usaha kita mencatat, usaha kita murajaah, ya, usaha kita begadang di waktu malam, membahas, mencari, menelaah dan yang lain sebagainya. Itu adalah langkah menuju ke surga. Pernahkah kita sadari? Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, iya, yang semakna dengan ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilman satu ilmu saja. Datang dalam bentuk mufrad, satu ilmu. Apa janji Nabi? Sahalallah, Allah akan mudahkan jalannya dengan menuntut ilmunya itu menuju ke surga. Adakah orang yang lebih beruntung dari orang-orang yang dimudahkan jalannya menuju ke surga? Betapa tidak zaman sekalian, Dikatakan dimudahkan jalannya menuju ke surga karena kapan ilmu dia miliki pasti keimanan dia miliki selama dia jujur dalam menuntut ilmu selama ilmu itu dia miliki maka pasti amalannya amal salihnya itu akan dipermudah kenapa dia yakin dengan amalannya ini benar ini Kenapa? Ada dalilnya. Dia punya ilmunya. Berbeda dengan orang-orang yang beramal tanpa ilmu jamaah sekalian, dia senantiasa ragu dengan bim dan bimbang dengan apa yang dia amalkan selama ini. Apakah ini benar? Bagaimana sebenarnya ini? Iya. Yeah. Terus kenapa kamu lakukan? Saya lihat orang melakukan seperti itu. Saya dengarkan orang mengucapkan seperti itu, saya juga ikut. Tidak dibangun di atas dalil. Adapun para penuntut ilmu, amalannya itu kokoh karena mereka yakin dengan amalannya. Dibangun di atas ilmu. Sehingga jemaah sekalian, jadilah orang-orang yang berbahagia dan berbangga dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, ada keinginan. Ya, yeah. ada cita-cita yang besar, ada hirs, semangat yang tinggi untuk mendapatkan ilmu sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Al-ikhwa fillah ketahuilah seorang penuntut ilmu dan seorang mukmin yang baik dan seorang calon penduduk surga yang baik itu adalah orang-orang yang bergembira karena ilmu dan bersedih karena ilmu. Dia bergembira dengan bertambahnya ilmu dan faedah yang dia dapatkan, tapi jauh lebih sedih tatkala ada ilmu yang luput daripadanya. Kenapa? Luput dari satu ilmu berarti luput dari satu jalan menuju ke surga. Maka dari itu, buktikan kejujuran kita, pengakuan kita menginginkan surga. Jalannya adalah ilmu. Iya. Jangan pernah berkhayal untuk bisa sampai ke dalam surga Allah tanpa ilmu. Jangan pernah bercita-cita untuk mendapatkan kenikmatan dan keindahan surga kalau tidak punya ilmu. Mustahil. Maka dari itu jemaah sekalian, sekadar banyak atau sedikitnya ilmu yang kita miliki, sekadar itu pula tinggi rendahnya derajat kita di dalam surga. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih? Kata beliau, "Yuqalu li ahli al-Qur'an yawm al-qiyamah, iqra wartaqi warattil fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'unaha." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, para penghafal Al-Quran, dan orang-orang yang menelaah Al-Quran dan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dikatakan kepadanya nanti pada hari kiamat ikra baca wartaki dan naik satu tingkat lagi waratil dan teruslah mentartilkan Al-Quran yang kamu hafalkan terus naik dan terus naik karena sungguh kata Allah akhir tingkatanmu di dalam surga itu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Subhanallah. Ada kebahagiaan yang bisa mengalahkan kebahagiaan para penduduk surga yang menggapai surga mereka dengan ilmu. Dengan ilmu kitabullah dan sunnah. Maka dari itu jamaah sekalian, bergembiralah dengan ilmu dan bersedihlah karena ilmu yang luput dari kita. Bersedihlah. Karena jalan menuju surga itu ternyata telah luput dari kita. Ya subhanallah. Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan kemuliaan para penuntut ilmu Al-Qur'an di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya ada seseorang nanti, ya, pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan mem memakaikan kepadanya, diberikan kepadanya, ya, pakaian yang sangat indah dan mahkota yang sangat megah mahkota yang sangat megah. Dia duduk didudukkan di atas sebuah mimbar. Mimbar yang bercahaya, mahkota yang bercahaya, cahayanya lebih terang dari terangnya sinar matahari. Tatkala dia bertanya, "Ada apa ini ya Allah?" Ya. Kenapa saya mendapatkan kemuliaan ini? Maka dikatakan kepadanya, itu disebabkan karena bacaan Al-Quran anak engkau yang menghafalkan Al-Quran. Baru anaknya yang menghafal Al-Quran, orang tuanya mendapatkan kemuliaan sedemikian rupa. Bagaimana lagi dengan anak yang menghafal Al-Quran itu? Pernahkah terlintas dalam pikiran kita akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan seperti ini di mata Allah? Atau mungkin justru kita, ya, yeah, merasa bahwasanya naam masih banyak jalan yang lain selain daripada itu. Tidak. Semua jalan yang lain bisa didapatkan dan dimudahkan oleh Allah dengan jalan satu ini, menuntut ilmu. Pelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Itulah dasar untuk meraih kemuliaan-kemuliaan yang lainnya. Kita bisa kokoh dengan tauhid tatkala kita memiliki ilmunya. Kita bisa kokoh dalam keimanan ketika kita memiliki ilmunya. Kita bisa kokoh dalam amal saleh ketika kita memiliki ilmunya. Kapan tidak pasti akan rapuh dan runtuh. Maka dari itu jamaah tidak heran kalau kita mendapatkan sebagian orang hari ini dia beriman, keesokan harinya dia ternyata sudah terjungkal dari keimanan tersebut karena tidak didasari dengan ilmu yang kuat. jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jalan menuju ke surga. Ya. Sekarang mari kita buktikan. Hadiri majelis ilmu demi majelis ilmu. Setapak demi setapak. Sedikit demi sedikit. Dan jangan terburu-buru dalam menuntut ilmu. Suatu saat pasti kita akan mendapatkannya. Jelas? Karena Siapa yang terburu-buru dalam menuntut ilmu, suatu saat pasti akan luput daripadanya ilmu yang sangat banyak. Faham? Para ulama kita mengatakan, Man ramal ilma jumlatan, zahaba anhu jumlah. Siapa yang mengumpulkan ilmu secara jumlah yang sangat besar, akan hilang pula ilmu sejumlah sebesar itu pula. Iya, maka dari itu saya katakan melangkah sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, iringi dengan kesabaran, iringi dengan keteguhan. Iya, hadiri majelis ilmu sedikit demi sedikit. Iya, apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita lakukan, selama itu dalam rangka mendapatkan ilmu lakukan selama kita mampu. Apapun yang bisa kita korbankan, korbankan demi ilmu Demi jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir ini bensin 2 liter, 3 liter. Waduh. Panas matahari lagi. Jauhnya lagi. La ilaha illallah. Banyaknya orang yang telah lemah semangatnya untuk meraih dan menggapai kenikmatan surga Banyaknya orang yang telah kendor semangatnya untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Betapa banyak orang-orang yang telah ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya, kepada ilmu Al-Qur'an dan sunnah tapi untuk kemudian dia tinggalkan. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka mulai menyimpang, Allah semakin jadikan hatinya itu menyimpang. Kapan sudah menyimpang, sulit lagi untuk kembali kepada jalan yang benar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Di antara jalan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuju ke surga idaman adalah apa yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu saat pernah berkata kepada para sahabatnya kullu ummati al jannata illa man aba Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Nabi ditanya, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Siapa itu orang yang tidak mau masuk surga? Kata Nabi, "Man ata'ani al jannah wa man 'asani an nar." Siapa yang taat kepadaku, dia masuk ke dalam surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka tempatnya di dalam neraka. Satu faedah yang dapat kita petik dari hadis ini bahwasanya di antara jalan menuju ke surga adalah membuktikan ketaatan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Taat dalam menjalankan setiap perintah. Taat dalam meninggalkan setiap larangan yang dilarang oleh Allah dan rasulnya. Tanpa ketaatan jamaah mustahil kita akan melihat pintu surga. Jangankan masuk ke dalamnya, melihat pintunya saja mustahil. Bahkan tanpa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mencium baunya surga saja mustahil. Walaupun dia punya ilmu, Walaupun dia miliki seluruh ilmunya. Tapi kalau dia tidak taat. Mustahil. Mustahil dia akan melihat pintu surga. Nabi sudah tetapkan. Man ata'ani. Siapa yang taat kepadaku? Apa balasannya? Dakhalal jannah. Pasti masuk surga. Mau masuk surga? Taat taat menjalankan perintah dan taat dalam meninggalkan setiap larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena keyakinan seorang muslim yang benar mereka adalah orang-orang yang yakin bahwasanya setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya diyakini itu pasti kebaikan dan kebenaran Jelas? Demikian pula sebaliknya. Setiap yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yakin dan percaya, itu adalah kejelekan dan kesesatan. Kalau yakin seperti ini jemaah, ini akan memudahkan langkah-langkah kita untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jelas? Ini dulu dipahami. Apa saja yang diperintahkan itu pasti kebaikan. Walaupun seluruh dunia orang menganggapnya jelek. Apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu pasti kejelekan walaupun seluruh dunia menganggapnya itu adalah kebaikan. Kalau sudah kokoh di sini, langkah kita menuju langkah selanjutnya itu akan dimudahkan. Ya, Kenapa orang berat? Terkadang melakukan ketaatan, tahu dia ini kejelekan, tahu ini dilarang oleh Nabi ini, tapi eh deh, susahnya. Kenapa susah? Kurang yakin. Iya. Yeah. Kurang yakin akan kebaikannya atau kurang yakin akan kejelekannya. Maka dari itu jamaah, yakini dulu saya adalah hamba yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya adalah hamba yang diatur oleh Rabb saya dan kewajiban bagi saya adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu khutbah hajahnya beliau berkata, "May yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad." Wa man ya'sillaha wa rasulah faqad ghawa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia akan selamat. Nabi pastikan. Pasti dia selamat. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad ghawa. Pasti dia itu menyimpang pasti dia celaka. Iya. Maka siapa yang ingin selamat, buktikan ketaatan kita. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, "Qul Allah wa ati'ur rasul." Katakan taat kalian kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Al-fawz, keberuntungan, hakikat keberuntungan itu adalah ketika seseorang terhindar dari apa yang dia benci dan berhasil mendapatkan apa yang di yang dia harapkan. Itulah al-fawz, keberuntungan yang sebenarnya. Kalau dia berhasil mendapatkan apa yang dia cita-citakan, tapi bencana yang dia takuti dia tidak selamat daripadanya, tidak ada gunanya. Dan al-fauz keberuntungan yang tertinggi itu adalah siapa yang diselamatkan dari neraka dan berhasil mendapatkan apa yang dia cita-citakan yakni surga Inilah keberuntungan yang tertinggi. Puncak dari seluruh keberuntungan. Dan ini adalah keberuntungan yang hakiki. Adapun keberuntungan di dunia jamaah. Sebentar kita beruntung, besok rugi lagi. Hari ini kita berbahagia dengan banyaknya pembeli, besok kebakaran lagi. Iya. Yeah. Pada hari ini kita gembira, giliran besok sedih lagi. Hari ini kita bersedih, giliran besok akan bergembira lagi. Itulah jalan kehidupan. Lika-liku kehidupan kata orang. Ya. Yeah. Dan itulah roda kehidupan yang berjalan setiap harinya. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Semuanya adalah semu. Kesedihan, kesedihan semu. Kegembiraan, kegembiraan semu. Kebahagiaan, kebahagiaan semu hakikat kebahagiaan nanti di dalam surga tidak akan ada hilangnya. Jalannya taat. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Buktikan ketaatan kita jemaah. Kalau kita tidak bisa menyamai minimal mengikuti ketaatannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah di dalam Al-Qur'an والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار para pendahulu dari umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara ihsan, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang sebenar-benarnya, dia ikut kepada al-muhajirin dan ansar. Radiyallahu anhum wa an. Allah sudah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah sudah senang cinta kepada mereka mereka pun ridha, senang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah persiapkan untuk mereka jannat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa para sahabat sedemikian rupa hebatnya sampai mendapatkan keridhaan Allah dalam keadaan mereka masih hidup? Sudah ada pengumuman Allah kepada mereka, Allah ridho kepada mereka dalam keadaan mereka masih hidup dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan kepada mereka, Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Utsman fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah. Abu Bakar dalam surga, Umar di dalam surga, Utsman, Ali, Abu Ubaidah di dalam surga. Sudah ada berita gembiranya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, amalan apa yang paling engkau harapkan? Kenapa tadi malam saya mendengarkan terompah, bunyi terompahmu, bunyi sandalmu di dalam surga?" Kenapa? Satu kuncinya taat. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, Akhir hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluhum. Tidak akan baik keadaan umat yang terakhir ini kecuali mereka berada di atas sesuatu yang umat terdahulu, para pendahulu mereka menjadi baik dengannya. Apa itu? Taat. Ini rahasia para sahabat sehingga mereka berhak mendapatkan surga. Kenikmatan yang luar biasa. Karena ketatannya juga luar biasa. Kita masih ingat bagaimana kisah Anas bin Malik radhiyallahu taala an kata beliau kuntu saqil qaum fi baiti Abi Talha idnada munadi faqala Abu Talha ukhruj ya Anas wanzur kata Anas suatu ketika saya berada di rumah Abu Talha sementara menuangkan arak kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba ada seruan dari luar rumah ada pengumuman maka Abu Talha berkata, keluar wahai Anas. Keluar wahai Anas. Lihat apa yang terjadi. Fa'idha munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu adalah pemberi pengumuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pengumumannya? Annal khamra qad hurimat. Bahwasanya khamar itu sudah diharamkan sejak hari ini Kata Anas bin Malik, saya pun segera masuk ke dalam rumah dan menyampaikan kepada para sahabat yang sementara minum-minum, lagi mabuk-mabukan ketika itu, pesta khamar. Saya sampaikan kepada mereka bahasanya khamar sejak hari ini sudah turun pelarangannya dari Allah. Kata Abu Talha, ya Anas, tuangkan, tumpahkan seluruh sisa arak yang masih ada di dalam kendi. Tidak ada yang mengatakan, "Wah, tunggu sebentar. Kita ini masih kecanduan ini." Tidak ada yang mengatakan, "Wah, gelas terakhir ini." Tidak ada. Dia katakan tumpahkan semua. Sampai-sampai lorong-lorong kota Madinah banjir dengan khamar ketika itu. Tidak ada apa-apanya khamar kita sekarang. Iya. Yeah. Apa yang kita pakai? Ya, apa yang dipakai orang sekarang untuk menyimpan khamar? Paling cuma jergen, botol, iya. Tidak ada yang pakai ember misalnya, iya. Atau pakai drum. Kalau dahulu, atau bisa bayangkan apa yang mereka gunakan untuk menyimpan khamar? Sampai lorong-lorong kota Madinah banjir dengan khamar. Apa yang mendasari ini jamaah? ketaatan di dalam hati sanubari para sahabat. Tidak ada yang berani menyelisihi apa yang telah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ketaatan para sahabiyah, para wanita-wanita dahulu tidak ada apa-apanya dibandingkan ketaatan kita sekarang ini. Apa? Tidak ada keta bandingannya ketaatan kita kalau dibandingkan ketaatan mereka dahulu. dalam syariat tentang awal disyariatkannya hijab luar biasa terbukti ketaatan para sahabiat kata Aisyah radhiyallahu taala anha rahimallahu nisa al ansar lama nazalat qalu Allah taala ya ayuhan nabi Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina 'alaihinna min jalabibihin akhadna bimurutihinna Kata Aisyah Semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar Kenapa? tatkala turun kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala wahai nabi perintahkan kepada istri-istri engkau dan anak-anak wanita engkau wanita ilmu minin dan seluruh wanita mukminah yang lainnya yudanina alaihinna min jalabibihin agar mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuhnya ingat yang diperintah di sini nabi Menyampaikan kepada siapa? Seluruh istri Nabi, seluruh anak-anak wanita Nabi, seluruh wanita-wanita mukminah. Di sini tidak ada alasan bagi orang yang mengatakan itu kan cuma istri Nabi yang disuruh. Kalau kita ini bebas roaming, iya, yeah. perintahnya umum. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan wanita Ansar? Tatkala turun kepada mereka perintah ini, kata Aisyah, mereka langsung menarik kain-kain mereka. Ya, ada yang menarik hordennya, ada yang menarik kain ininya, kain itunya. Ya, langsung dia tutupkan di atas kepalanya ke seluruh tubuhnya. Tidak ada yang mengatakan, "Eh, sampai leher mau dulu." Panas kibela. Tidak ada yang mengatakan, wah malu-malu ini kalau begini. Masa keluar kayak pocong? Tidak ada. Sami'na wa ata'na. Innama kana qawlal mu'minina ida du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman, ya, yeah jika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar berhukum kepada mereka, ucapannya hanya satu, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kami mendengar dan kami taat. Perhatikan jemaah sekalian. Ketaatan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Maka dari itu wajar kalau mereka mendapatkan kemuliaan sedemikian rupa hebatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Abu Bakar Siddiq sampai setelah meninggalnya Nabi dia tetap punya merasakan haibah yang sangat besar dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah dalam sebuah peperangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan dengan jumlah yang sangat besar atas panglima perang Usama bin Zaid radhiyallahu taala Usama bin Zaid ini sahabat yang merupakan sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi. Ya, termasuk sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi karena ayahnya Zaid bin Haritha itu anak angkatnya Nabi. Orang yang sangat dicintai juga oleh Nabi. Ya. Yeah. Zaid bin uh, Usama bin Zaid inilah sahabat yang biasa diolok oleh sebagian orang karena ya yeah, ayahnya Zaid bin Haritha orang yang sangat putih sementara anaknya Usama bin Zaid, dia orangnya tinggi hitam. Iya, tapi Nabi SAW melarangnya. Sejak itu tidak ada lagi yang mengolok beliau. Usama bin Zaid diutus memimpin sebuah peperangan menyerang bangsa Romawi dengan kekuatan penuh dengan jumlah pasukan yang sangat besar menuju ya ke kancah peperangan. Tapi sayang seribu sayang di tengah perjalanan pasukan ini berhenti disebabkan karena mereka mendengarkan berita akan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. mereka berhenti untuk menunggu komando pengganti Nabi SAW lanjut peperangan atau tidak lanjutkan penyerangan atau tidak ya yes. lihat di sini bukti ketaatan luar biasa ini nah tatkala Abu Bakar Siddiq dinobatkan sebagai khalifah pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi pemberontakan terjadi pemurtadan sampai Bahrain hampir seluruh Bahrain kecuali satu suku saja yang tidak murtad dari agama Allah. Iya. Di sana sini terdapat kekacauan. Mulai dari orang yang murtad, orang yang memberontak, orang yang tidak mau membayar zakat. Ini tugas khalifah, pengganti Nabi SAW. Sampai akhirnya stabilitas keamanan di kota Madinah itu sangat mengkhawatirkan di pusat pemerintahan ketika itu sangat mengkhawatirkan. Ya, sementara sa mereka sangat membutuhkan, khalifah sangat membutuhkan pasukan besar dalam keadaan seperti ini. Tapi pasukan yang sangat besar itu telah diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Sampai sejumlah sahabat memberikan masukan kepada khalifah agar menarik pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid ke Madinah. Jangan lanjutkan peperangan. Kenapa? Pusat. Iya, yeah, pusat pemerintahan ini kacau balau. Butuh kekuatan besar untuk memerangi orang-orang tersebut. Tapi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala perhatikan apa yang beliau katakan demi Allah. Saya tidak akan pernah mau menarik suatu pasukan yang telah dilepaskan oleh Nabi dan diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kedua tangannya. Saya tidak akan menarik kata beliau. Lihat keteguhan, ketaatan kepada Nabi SAW. Tidak berani mengganggu gugat apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya perintah dilanjutkan, lanjutkan perjalanan. Pasukan yang besar ini melewati kabilah-kabilah yang mau ada niat untuk murtad dan memberontak. Ya, kemudian mereka mengatakan, ini pasukan besar. Pasti keluar dari satu negeri yang sangat besar pula. Ini yang keluar saja begini besarnya, bagaimana lagi yang tinggal di sana? Akhirnya mereka mengurungkan niat untuk melakukan pemberontakan, untuk melakukan pemurtadan dari agama mereka barakah dari ketaatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, padahal di Madinah sudah kocar kacir. Tapi yang mereka pandang, oh, eh, kalau dahulu belum ada telepon, bagaimana keadaan di situ? Nah, inilah berkah dari ketaatan seorang pemimpin. Maka dari itu jemaah sekalian, siapa yang ingin berjaya? Sebagaimana berjayanya para sahabat Nabi? Siapa yang ingin selamat? Sebagaimana selamatnya para sahabat Nabi, ikuti mereka dalam ketaatan. Kalaupun kita tidak bisa membandingi mereka dan sekali-kali tidak akan kita tidak akan bisa membandingi mereka dalam ketaatan, minimal kita adalah pengikut mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan menuju surga yang yang keempat adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian kita melangkah kepada jalan berikutnya. Iya. Jalan yang bisa ditempuh oleh seorang hamba dalam rangka mendapatkan kenikmatan surga itu adalah dengan memperkuat solatnya memperbanyak dan memperkuat salatnya. Karena apalah artinya salat yang banyak tapi kosong dari roh dan kekuatan salat. Jelas? Iya. Salat adalah jalan seorang hamba menuju ke dalam surga Raih kenikmatan surga dengan salat. Raih kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yakni Rafi'ah radhiyallahu taala an. Rafi'ah berkata, Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, Ya Rafi'ah, sal minni, mintalah kepadaku. Artinya apa? minta apa yang kamu inginkan. Apa yang kebutuhanmu minta sama saya, kata Nabi. Coba kira-kira kalau kita yang ditanya seperti itu dari seseorang. Anggaplah seorang yang mulia, seorang pemimpin ya, pemimpin suatu negara. Apa yang kamu minta? Coba. Hah? Paling kertas selembar. Rekomendasi bagaimana bisa jadi PNS Bagaimana bisa diberikan proyek ini, proyek itu? Iya kan? Tapi ini yang mengatakan Nabi kepada Rafi'ah, "Sal minni." Minta kepadaku. Coba camkan baik-baik. Bayangkan apa permintaan para sahabat eh, permintaan sahabat ini. Yang pasti ini adalah permintaan yang tertinggi dan harapan dan cita-cita mereka yang tertinggi. Jelas? Iya. Yang jelas seandainya presiden berkata kepada kita, "Apa yang kamu minta?" Coba. Pasti kita, "Wah, yang paling hebat sudah ini." Pokoknya kalau bisa saya minta jadi menteri, jadi menteri. Iya. Maka ini juga yang ada di benak sahabat ini. Pasti dia minta yang paling dia dambakan. Sal minni, minta kepadaku kata Nabi. Kata Rafi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Nabi, saya minta kepadamu saya minta kepadamu untuk bisa bersama bersanding denganmu di dalam surga. Artinya menemanimu dalam surga. Iya. Lihat hebatnya permintaan sahabat ini. Permintaan yang paling hebat. Minta surga. Dan bukan surga biasa. Coba bayangkan. Kalau mau bersanding dengan Nabi dalam surga. Surga apa kira-kira? Ada yang mengalahkan tingginya surganya Nabi? Iya. Yeah. Bukan surga kelas bembe yang dia minta. Ya, apa surga kelas teri misalnya. Tapi yang dia minta surga paling hebat. Bisa bersanding dengan wahai Nabi di dalam surga. Nah. Apa kata Nabi? Awa ghairu Ada yang lain? Artinya tidak usah itu kau minta. Pasti orang semua mau itu. Minta yang lain saja. Kata Rafi'ah, Ya Rasulullah, Huwazat zat. Wahai Rasulullah, cuma itu yang saya minta. Tidak ada yang lain. Itu saja. Maka kata Nabi, Fa'a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka, tolong saya kata Nabi atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Perbanyak sholat. Apa artinya? Permintaanmu bisa saya penuhi, tapi tolong saya untuk memenuhi permintaanmu. Faham? Apa itu? Banyak sujud. Banyak sholat banyak melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma bainal 'abdi wa rabbih wa huwa fi sujud." aktsiru fihi du'a qaminun ayyustajabu lakum. Tempat yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujud itu sangat besar kemungkinan akan dikabulkan doa kalian. Perhatikan jemaah sekalian. Keadaan yang paling dekat antara hamba dengan rohnya ketika sujud. Itu yang diperintahkan oleh Nabi. Banyak-banyak sujud, banyak salat, jalan menuju ke surga. Kalau ingin masuk surga, banyak salat. Iya. Yeah. Maksudnya banyak salat di sini adalah salat yang telah ditetapkan dalam syari syariat. Salat wajib maupun salat sunnahnya. Jangan asal salat. Yang penting banyak salat mau masuk surga. Iya, yeah, jangan sampai tidak masuk surga. Kenapa? Tidak sesuai dengan tuntunan nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Banyak salat yang penting sesuai dengan tuntunan. Sehingga jamaah sekalian, yang menjadi puncak kebahagiaan para Nabi eh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau itu adalah ketika apa? Ketika sholat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajilat qurrata aini fi sholat dan dijadikan kesejukan pandangan mataku ketika saya dalam sholat. Gundah gulana, bersedih, pusing-pusing, ya, dan apa saja yang dihadapi oleh Nabi, beliau salat. Tenang pemikiran beliau ketika dia sudah bermunajat, berkomunikasi dengan Rabbnya. Datang dari safar, capek, tidak langsung gedor rumah, tapi masuk dulu ke masjid, salat dua rakaat, baru kembali bertemu dengan keluarganya. Hadap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan apa? Salat itu adalah perkara yang sangat-sangat Nabi perhatikan Jangankan salat wajib, salat sunnahnya Nabi SAW luar biasa. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, Ya Bilal, arihna, ya, yeah. arihna salatika ya Bilal. Buat kami istirahat, buat kami merasa senang dan tenang dengan salat wahai Bilal. Artinya, kumandangkan azan. Kumandangkan adan sehingga kami merasa tenang dengan salat. Luar biasa. Adakah di antara kita yang pernah merasakan ketenangan dalam salat? Ini tidak gampang jemaah sekalian. Maka dari itu butuh perjuangan, latihan dan ilmu. Bagaimana kita cinta kepada salat? Iya, cinta dalam masjid, cinta dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat di hari yang tidak ada naungan kecuali hanyalah naungan Allah. Di antara tujuh golongan itu siapa? Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya tergantung di masjid-masjid. Senang untuk salat, senang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu uh, Jabir bin Abdullah berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita idza sallaitul maktubat wa ahlaltul halal wa harramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah?" Qala na'am. Kata Jabir, "Wahai Rasulullah, Bagaimana pendapatmu? Jika saya telah menegakkan salat lima waktu. Sebut sini, salat lima waktu. Salaitul maktubat. Saya menunaikan salat-salat wajib. Wa ahlaltul halal. Dan saya telah menghalalkan perkara yang halal. Artinya apa? Saya yakini kehalalannya haram. Dan saya telah mengharamkan perkara yang diharamkan. Artinya apa? Saya tinggalkan. Bukan hanya meyakini haram tapi dikerjakan. Saya haramkan yang haram artinya saya tinggalkan yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an dan saya tidak tambahkan dari perkara itu sedikit pun. Artinya salat salat wajib saja, saya tidak tambah. Nah, ada khulul jannah, mungkinkah saya masuk surga wahai Nabi? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naam, iya. Kamu akan masuk surga. Iya, kamu akan masuk surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan salat lima waktu, salat wajib. Iya, itu saja yang dijaga itu sudah cukup. Iya. Seseorang itu bisa masuk ke dalam surga. Terlebih lagi kalau sudah ditambah dengan salat-salat sunnah yang semakin menyempurnakan salat-salat wajib tersebut. Bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat itu adalah perkara yang sangat indah jemaah sekalian. Sehingga orang-orang yang beriman itu senantiasa rindu rindu dengan waktu salat berikutnya. Bahkan terkadang dia tinggal di masjid tetap menunggu waktu salat berikutnya karena cintanya kepada salat. Calon-calon penghuni surga. Cinta kepada salat. Senang salat. Tergantung hatinya di masjid. Selalu terpaut hatinya untuk masuk ke dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih lagi jamaah sekalian, perhatikan. Seorang yang menjadi calon penduduk surga itu bukan hanya bukan hanya orang-orang yang banyak salat saja, tapi dia juga adalah orang-orang yang senantiasa menjaga waktu salat, dia laksanakan salat tepat pada waktunya. Banyak orang yang bisa sholat. Banyak orang yang banyak sholat. Tapi sholat tepat pada waktunya belum tentu. Paham? Ternyata sholat tepat pada waktunya ini juga adalah jalan menuju ke surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jal Allah azza wa jalla berfirman hadis apa namanya ini hadis qudsi Allah azza wa jalla berfirman Iftarattu ala ummatika khamsa salawatin wa ahadtu indi ahdan Wahai Muhammad, saya telah wajibkan kepada umatmu salat yang wajib lima kali sehari dan semalam. Dan saya telah berjanji dengan satu janji untuk diriku. Berjanji kepada dirinya sendiri. Allah berjanji pada dirinya sendiri. Allah wajibkan kepada kita salat lima waktu. Setelah itu Allah berjanji kepada dirinya sendiri. Apa janjinya? annahu man hafadha alaihinna liwaktihinna adkhaltuhul jannah bahwasanya siapa yang telah menjaga menjaga salat lima waktu ini tepat pada waktunya saya berjanji memasukkan dia ke dalam surga wa man lam yahfaz alaihinna wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahdalahu indi dan siapa yang tidak menjaga salat lima waktu ini tepat pada waktunya, maka tidak ada keharusan perjanjian antara dirinya denganku. Lepas perjanjian kita dengan Allah untuk dimasukkan surga. Kalau meninggalkan salat tepat pada waktunya. Bukan meninggalkan salat saja ya. Tapi meninggalkan salat tepat pada waktunya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, "Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Hafidhu, jagalah. Jagalah salat. Apa yang diperintahkan jaga salat ini? Jaga waktu-waktunya. Jangan sampai lupa. Betapa banyak daripada kaum muslimin yang menyanyiakan salatnya tidak tepat pada waktunya. Menggampangkan dalam perkara salat. Ada yang salat nanti pertengahan waktu, ada yang salat nanti di akhir waktu. Terlebih lagi, ya, dari kaum wanita mukminah yang tidak diwajibkan salat lima waktu di masjid ditunda-tunda sebentar pi sebentar pi, masih panjang waktunya sampai akhirnya ya yeah, sudah hampir masuk waktu salat berikutnya baru kelabakan. ya Yeah. Dia tunda, dia tunda. Bahkan sebagian mengatakan tak kalah lewat mi. Sudah. La ilaha illallah. Mana calon-calon pengantin di dalam surga? Orang-orang yang mengaku benar-benar merindukan bidadari surga mana? Iya. Yeah. Tidak usah dulu ajakan menuju ke kancah peperangan di belakang. Iya, yeah. belum ada sekarang. Salat kita dulu sampai di mana? Iya. Yeah. Mau bersanding dengan bidadari dalam surga? Salat tepat pada waktunya. Itu dulu yang dijaga. Tapi kalau nanti pi nanti pi nanti pi akhirnya mati. Iya. Yeah. Matuk pi, matuk pi, matuk pi, akhirnya mati pi. Habis masanya. Lewat waktunya. Iya, yeah. berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa pahala salat yang bisa memasukkan dia ke dalam surga Allah menjadi sebab masuknya dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah jangan sepelekan masalah salat tepat pada waktunya. Jangan sepelekan. Betapa indah kehidupan seorang hamba ketika dia mencari maisha, mencari rezekinya, mencari apa yang Allah siapkan untuk dirinya dalam kehidupan dunia, tapi bersamaan dengan itu tetap dia hadir di masjid tiap tepat pada waktunya. Ya. Tepat pada waktunya dia hadir di masjid, menunaikan hajatnya kepada Allah, berkomunikasi dengan Rabbnya, memohon pengampunan Rabbnya, meminta keutamaan dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang senantiasa diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pekerjaan kita memperdayakan kita. Jangan sampai keluarga kita memperdayakan kita. Jangan sampai harta benda kita memperdayakan kita. Jangan sampai urusan-urusan keduniaan kita menyebabkan kita lalai. Wah, ternyata sudah lewat waktu. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara jalan menuju ke surga. Dan ini jalan khusus untuk kaum wanita. Jalan khusus untuk kaum wanita. Jadi sebenarnya wanita itu lebih banyak jalannya masuk surga daripada laki-laki. Kenapa? Semua jalan masuk surga yang telah atau yang akan kita sebutkan ini ini umum untuk laki-laki dan perempuan ikhwa dan akhwat tapi ada di antara jalan-jalan menuju ke surga khusus untuk wanita saja tidak bisa dilalui oleh laki-laki hebatnya maka dari itu hendaklah kaum wanita itu bergembira nah apa itu di antara jalan bagi kaum wanita masuk ke dalam surga Allah adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza salat mar'atu khamsaha wa samat far wa samat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha tadkhulu jannata jannata rabbiha. Jika kaum wanita itu atau jika seorang wanita itu telah menjaga salat lima waktunya. Salat. Betapa banyaknya wanita yang melalaikan salat lima waktu. waktunya. Dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Dan dia telah menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Dia jaga kehormatannya hanya untuk suaminya saja. Wa ata'at zaujaha. Dan dia telah taat kepada suaminya tadkhulu jannata rabbiha pasti dia akan masuk ke dalam surga Rabbnya. Khusus untuk wanita. Tidak ada mengatakan kalau laki-laki telah taat kepada istrinya masuk surga, tidak ada. Hanya wanita kapan dia sudah taat kepada suaminya, jaminannya adalah surga. Wahai saudariku kaum mukminah, jangan luputkan satu jalan menuju ke surga ini yang menjadi persembahan khusus untukmu wahai kaum wanita. Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu dengan ketaatan terhadap suami. Memuliakan suamimu, memperhatikan kebutuhan mereka dan mencari ya keridhaan suamimu. Jangan mencari murkanya. Siapa dari kalangan wanita yang ingin menggapai keindahan dalam surga, ingin berubah wujud menjadi bidadari-bidadari surga, taatlah kepada suamimu. Karena kalau tidak, sungguh istri-istri suamimu di dalam surga akan murka dan mendoakan kejelekan kepada dirimu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, kata Nabi tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya dalam kehidupan dunia Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya dalam kehidupan dunia kecuali istri-istri suaminya yang ada di dalam surga minal huril in dari bidadari di bidadari yang bermata jelita akan berkata qatalakillah semoga Allah membunuhmu sungguh dia itu hanyalah tamu bagimu di dunia Sebentar lagi dia akan berjalan dan kembali hidup bersamaku. Istri-istri di dalam surga akan marah kalau suaminya disakiti di dunia. Ya. Yeah. Maka dari itu jemaah sekalian, kewajiban bagi kaum wanita agar senantiasa taat kepada suaminya. Taat menjalankan perintahnya selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala taat meninggalkan larangannya selama itu tidak ada bentuk pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Iya, tapi sayang seribu sayang betapa banyak wanita yang menganggap suaminya itu hanyalah seperti teman biasa. Apa jika teman sekolah aja dulu? Masa kita mau taat? Betapa banyak kaum wanita ketika dia ingin keluar rumah Iya, dia tidak minta izin sama suaminya, tapi hanya melapor saja. Eh, deng. Melok masuk jolo. Saya mau keluar dulu ke pasar ya. Eh, enggak usah. Iya. Tetap keluar. Itu namanya apa? Melapor. Karena kalau minta izin, diizinkan jalan, tidak diizinkan berhenti. Tapi kalau melapor diizinkan tidak diizinkan tetap jalan. Yang penting kamu tahu saya mau keluar. yang diperintahkan oleh Allah bukan melapor, tapi apa? Meminta izin. Taat kepada suami, jalan menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sakiti suamimu karena sungguh istri-istrinya di dalam surga akan murka dan mendoakan kejelekan kepadamu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut atau istirahat dulu? Sudah banyak yang mimpi masuk surga ini kayaknya. Tayyip Kemudian jamaah sekalian. <clears throat> Di antara jalan yang bisa mengantarkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa. Adanya ketakwaan di dalam hati. Apa itu takwa? Kata Talq Ibnu Habib rahimahullahu taala at-taqwa, ketakwaan itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah terju sawaballah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah dalam di atas cahaya dari Allah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala wa antatruka maksiat Allah dan engkau tinggalkan maksiat kepada Allah ala nurim minallah di atas cahaya dari Allah takhafu iqab Allah karena takut dari ancaman Allah, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Yang intinya takwa adalah seseorang senantiasa menjaga dirinya, membentengi dirinya. Ittaqa yattaqi, senantiasa membentengi dirinya dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Apa saja yang bisa menyebabkan dirinya itu disentuh oleh api neraka, dia hindari. Mengambil wiqayah, tameng, tembok penghalang antara dirinya dengan neraka. Itulah orang yang bertakwa. Maka dari itu jemaah sekalian, ketakwaan ini adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba dalam kehidupannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا Tilkal jannatu التي nurithu min ibadina man kana taqiyya. Surga-surga Aden. Ini salah satu nama jenis surga. Jannatu Adenin. Surga Aden. Yang dipersiapkan oleh Allah yang Maha Rahman terhadap hamba-hambanya bil gaib dengan cara yang gaib. Artinya surga itu gaib. Belum dilihat sekarang. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Sungguh janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan datang. Bagaimana itu surga Aden? Yang dirahasiakan, yang disembunyikan oleh Allah. Allah sebutkan sebagian kenikmatannya. La yasma'una fiha lagwaun illa salama tidak ada yang mereka dengarkan dalam surga Aden ucapan sia-sia kecuali hanyalah ucapan selamat. Sebutkan dalam surah Al-Waqiah, illa qilan salaman salama. Tidak ada pertengkaran di dalamnya. Tidak ada permusuhan di dalamnya. Tidak ada ucapan dusta di dalamnya. Bahkan tidak ada ucapan sia-sia sekalipun yang tidak ada gunanya, tidak ada didengarkan di dalam surga. Semuanya hanyalah ucapan keselamatan. Kemudian, walahum rizquhum fiha bukrata wa ashiya. Dan mereka akan mendapatkan rezeki mereka di dalam surga itu setiap pagi dan petang hari. Rezeki mengalir terus Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina." Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami. Siapa? Man kana taqiyya, bagi siapa yang bertakwa kepada Allah. Ini sifat luar biasa ini jemaah sekalian. Sifat para pewaris surga. Orang-orang yang punya ketakwaan di dalam hati mengkana taqiyya bagi siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133 kata Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah dan bersegeralah kalian menggapai ampunan dari Rabb kalian dan surga arduha ka ardis samai wal ard luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa ini? Hah? Uiddat lil muttaqin yang dipersiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Allah persiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Siapa yang merindukan surga? Ketakwaan. Mulazama di atas ketakwaan. Terus menerus di atas ketakwaan Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ittaqillah haitsu kunta." Tak bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, Yeah. Bertakwa kepada Allah dalam keadaan lapang. Bertakwa kepada Allah dalam keadaan sempit. Bertakwa kepada Allah dalam keadaan ramai. Bertakwa kepada Allah dalam keadaan bersendiri. Atau dalam keadaan sunyi. Dimanapun berada Ketahuilah jemaah sekalian, sebelum seorang hamba mewarisi nikmat tertinggi di dalam surga dengan ketakwaannya, maka dalam kehidupan dunia dia pasti sudah merasakan buah dari sebuah ketakwaan itu. Apa itu? Kebahagiaan dan kenikmatan dunia. Walaupun dia sedikit harta, walaupun dia serba kekurangan, walaupun hidupnya pas-pasan, tetap dia akan merasakan kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keberhasilan itu pasti di ambang mata. Saya teringat dengan kisah seorang wanita. Seorang gadis miskin yang hidup di pinggir kota Madinah di zaman pemerintahan Khalifah Nabi Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada seorang wanita miskin hidup bersama seorang ibu yang sudah tua rentah. pekerjaannya adalah menjual susu kambing dia perah kambingnya, kemudian dia susu, dia jual keliling kota. Iya. Dari pintu ke pintu, kadang dia di pasar, ya, menjualnya. Dari hasil itu dia menghidupi dirinya dan ibunya. Wanita miskin. Hidup serba pas-pasan. Namun ketika itu telah tersebar di kota Madinah banyak pedagang-pedagang susu kambing yang mencampurkan kambingnya dengan air. Apa mencampurkan susu kambingnya dengan dengan air. Kemudian dijual murah. Ya, bagaimana tidak murah? Banyak kadar airnya. Nah, namun wanita ini bersama ibunya tetap susu kambing murni Ya, Tapi namanya tegak berada di atas kebenaran, pasti ada saja cobaannya. Pelanggan berkurang. Ya. Yeah. Coba antum di pasar misalnya menjual. Ya, kita menjual ya, anggaplah misalnya menjual kacang dengan harga segini dengan liter full. Ada juga tetangga jualan kita yang menjual kacang dengan harga lebih da, lebih dibawa lagi dengan liter full tapi sudah dipukul pantatnya. Liter full juga tapi sudah dipukuli pantatnya. Iya, ketika ditanya full, iya full. Memang liter full, Kira-kira pembeli pilih mana? Iya, pasti dia memilih yang curang karena lebih apa? Lebih rendah harganya. Pembeli hanya mau yang murah saja. Itulah yang terjadi pada gadis ini. Gadis miskin, kere. Kurang penjualan susunya. Semakin sempit kehidupannya. Semakin sulit dia dalam kehidupannya. Muncullah syaitan membisiki ibunya begini saja nah kita tambah sulit cari makan ini bagaimana kalau kita ikuti saja orang-orang itu mencampurkan susu kita dengan air supaya bisa laris juga gadis ini langsung berkata subhanallah wahai ibu sungguh saya tidak akan melakukan itu kenapa wahai anakku karena Amirul Mukminin Umar bin Khattab sudah mengumumkan larangan mencampur susu kambing dengan air. Katanya wahai anakku, malam ini sepi. Tidak ada yang orang yang melihat kita. Lihat godaan luar biasa ini. Tidak ada karena ada orang yang tahu. Maka ibunya mengatakan, anaknya mengatakan wahai ibu, walaupun khalifah tidak melihat kita, Amirul Mukminin tidak menyaksikan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita. Melihat perbuatan kita wahai ibuku. Lihat wanita calon penduduk surga. iya, Yeah. Allah Subhanahu wa taala melihat kita, mengintai kita. iya, yeah. demi Allah wahai ibu, saya tidak akan mencampur susu ini dengan air dalam keadaan dilihat orang atau dalam keadaan tidak dilihat oleh orang. Ternyata jamaah sekalian, perbincangan antara anak dan ibunya ini didengarkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab dari luar rumah karena sebagaimana kebiasaan beliau setiap pertengahan malam sampai penghujung malam beliau berkeliling di kota Madinah sampai ke pinggir kota Madinah untuk memeriksa keadaan rakyatnya. Didengarkan oleh khalifah Sampai kemudian khalifah kembali. Ya. Dan memerintahkan kepada putranya yang bernama Asim. Asim ibnu Umar. Wahai anakku. Ya. Sungguh telah tiba waktunya bagimu untuk menikah. Dan saya telah mendapatkan calon istrimu yang terbaik. Lihat. Saya telah mendapatkan calon istrimu yang terbaik. Siapa itu wahai ayahku? Pergilah engkau. Iya, di pinggiran kota Madinah. Di sana ada gubuk tua. Iya, di sana ada gubuk tua. Nah, seorang wanita tua berada di dalamnya bersama dengan seorang anak gadisnya. Pergilah engkau melamar anak itu. Lihat jemaah sekalian, sampai akhirnya singkat cerita, Asim bin Omar menikahi wanita ini kemudian mereka melahirkan seorang anak wanita. Iya, kemudian anak wanita ini iya, kemudian akhirnya apa namanya? kelak akan melahirkan seorang khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang uh, Amirul Mukminin. Iya, melahirkan seorang khalifah yang digelar sebagai khalifah yang kelima. Setelah khulafa ar Rashidin. Karena keberhasilan dan kejayaannya dalam memerintah kaum muslimin ketika itu. Yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala an. Ya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ternyata lahir dari rahim seorang wanita yang bertakwa ini, seorang pemimpin bangsa yang begitu hebat yang telah berhasil mengembalikan kejayaan dan keemasan Islam ketika itu kembali kepada puncak kejayaannya. Setelah sekian lama, setelah sekian lama kejayaan Islam itu pudar dan runtuh. Disebab, disebabkan karena berbagai macam fitnah. Iya, di zaman Umar bin Abdul Aziz kembali kejayaan Islam. Ternyata Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang yang terlahir dari keturunan Asim bin Umar bersama dengan istrinya tersebut. Dia adalah cucu daripada Asim bin Umar ini. Perhatikan jamaah sekalian. Perhatikan ketakwaan luar biasa. Nah, Allah akan memberikan balasannya di dunia sebelum dia mendapatkannya di akhirat. Maka dari itu, siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan ini? Terus berada di atas ketakwaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala modal utama kita untuk kembali kepada Rabb kita. Iya. Tidak ada yang bisa kita andalkan di hadapan Allah selain daripada ketakwaan ini. Dengan ketakwaan inilah jemaah sekalian, ya, kita akan kembali dikumpulkan di dalam surga di akhirat kelak nantinya. Kita tidak akan bermusuhan, kita tidak akan saling mencaci dan kita tidak akan saling menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al muttaqun. Orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling mengasihi, orang-orang yang saling mengasihi, menyayangi dalam kehidupan dunia ini. Hari itu yakni pada hari kiamat akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang bisa mengumpulkan kita jemaah hanyalah ketakwaan. Ya. Yeah. Yang bisa mengumpulkan kita hanyalah ketakwaan. Cinta buta tanpa didasari ketakwaan tidak akan berhasil berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia telah bersepakat, berjanji setia sehidup semate. Bersumpah setia, kita sama-sama hidup, sama-sama mati. Kalau sama-sama masuk surga, sama-sama dalam surga, cerita mati. Kalau tidak didasari dengan ketakwaan, seorang istri pasti akan menuntut suaminya pada hari kiamat. Seorang suami akan menuntut istrinya Seorang anak akan menuntut orang tuanya. Orang tua akan menuntut anaknya. Seorang teman akan menuntut temannya yang lain. Jika perjumpaan ini tidak didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulazamah di atas ketakwaan modal utama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwanifillah kita melanjutkan materi kita. Di antara jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah as-sidq, kejujuran. Kejujuran. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar kata Nabi alaikum bisidq wajib atas kalian untuk jujur mulazamah di atas kejujuran. Terus menerus di atas kejujuran. Wajib atas kalian kata Nabi. Kenapa? Karena sungguh kejujuran itu adalah jalan yang mengantarkan kepada albir perbuatan baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya perbuatan baik itu akan mengantarkan ke dalam surga. Lihat kejujuran jalan menuju ke surga. Jelas? Ya. Yeah. Kejujuran muzlazamah di atas kejujuran, terus menerus jujur. Apakah menguntungkan kita atau merugikan kita sekalipun, tetap berada di atas kejujuran. Jangan pernah kembali kepada kebohongan. Jangan pernah mau mengganti kejujuran ini dengan kedustaan. Karena sungguh itu adalah akhlak yang tercelah. Jujur. Eh, jujur kepada Allah. Bagaimana itu jujur kepada Allah? Beribadah kepada Allah, jujur semata-mata mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam mencari kebenaran, Iya. Jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada orang lain. Mengucapkan kebenaran. Walaupun itu adalah perkara yang sangat pahit. Wajib bagi kalian untuk jujur kata Nabi. Karena jujur itu akan mengantarkan kepada perbuatan baik. Dan sungguh perbuatan baik itu mengantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya kata Nabi wa iyyakum wal kadhib. Hati-hati kalian dari kedustaan. Berdusta, berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada perbuatan fajir. Perbuatan jelek. Demikianlah jemaah sekalian suatu kejelekan akan mengantarkan kepada kejelekan yang lebih besar itu. Lebih besar dari itu. Lihat, bukan hanya mengantarkan kepada kejelekan yang semisal dengannya, tapi pasti kejelekannya lebih besar dari itu. Dusta mengantarkan kepada perbuatan fajir yang lainnya. Coba lihat orang yang suka bohong. Pasti dia terjatuh dalam dosa yang lebih besar. Iya, Orang-orang yang pintar bohong suatu saat pintar mencuri. Iya toh? Iya. Tidak ada itu pencurian jujur. Pasti pendusta. Cikal bakal pencuri, dusta. Iya. Ada koruptor yang bohong? Apa yang yang jujur? Tidak ada. Pasti pabote semua. Nah, Kenapa? Sudah menjadi ketetapan. Sungguh kedustaan mengantarkan kepada perbuatan fajir. Wa innal fujura yahdi ilan nar dan perbuatan fajir itu mengantarkan ke dalam neraka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharras sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa." Terus menerus seorang hamba itu jujur. Dan melatih dirinya di atas kejujuran. Lihat ya. Kejujuran harus dilatih. Terus menerus seorang hamba jujur. Dan dia biasakan dirinya di atas kejujuran. Hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sampai dicatat di sisi Allah. Dia adalah orang yang siddiq Siddiq itu adalah kata sifat ya kejujuran sudah menjadi sifatnya. Kalau kejujuran sudah menjadi sifat ya mas kalian, sulit lagi baginya untuk berdusta. Kalau mau berbohong, sudah berat di dalam hatinya. Terganjal di dalam hatinya. Kalau dia harus berdusta. Dalam keadaan apapun. Orang-orang yang kejujuran sudah menjadi sifatnya. Untung atau ruginya, tetap dia jujur. Sulit atau beratnya, ya berat atau ringan dan yang lain sebagainya. Tetap dia di atas kejujuran. Apapun yang terjadi, siap menanggung resiko dari sebuah kejujuran itu. Wala rajul Terus menerus seorang hamba itu berdusta. Wa kadib. Dan dia membiasakan dirinya di atas kedustaan. Bohong satu kali, lolos. ay, ketagihan. Bohong lagi. Besoknya bohong lagi besoknya bohong lagi. Iya. Yeah. Bulan ini bisa meloloskan 100 juta. Ya. Yeah. Ay ketagihan. Tahun depannya gampang 1 M. Bukan 1 ember ya. Besoknya 1 T. Berikutnya lebih besar lagi dari itu. Ya. Yeah. Yataharral kadhib. Dia terus menerus berdusta hatta yuktaba indallahi kadzdzaba sampai dia sudah dicatat di sisi Allah bahwasanya dia itu adalah kadzab, pendusta. Kadzab kata sifat. Kapan pendusta ini atau kedustaan ini dibiasakan sampai menjadi sifat baginya, maka sulit lagi mau jujur. Sudah terbiasa dusta. Maka samalah dia dengan iblis. Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Hurairah berjumpa dengan iblis? Hah? Ketika Abu Hurairah disuruh jaga apa? Hah? Menjaga zakat ya, kurma zakat. Tiap kali masuk ke dalam gudang hilang lagi sebagian. Tiap kali masuk hilang lagi sebagian. Sampai kemudian dia masuk, dia dapatkan ada makhluk. Ya, ketika itu berbentuk manusia dia mengaku sebagai iblis dan mengatakan kalau kamu mau terhindar dari godaan syaitan dan iblis hendaklah kamu membaca surah Hah? ayatul kursi iya yeah. terhindar dari iblis baca ayatul kursi dia sampaikan kepada nabi benarkah ini wahai nabi orang itu mengaku iblis kata nabi saw sadaqaka biha wa huwa Kali itu dia jujur kepadamu walaupun sebenarnya dia pendusta. Lihat, seorang pendusta itu kalaupun ada jujurnya sekali-kali ji. Itu pun kebetulan kalau jujur. Jangan percaya kalau sifatnya sudah menjadi pendusta mau jujur. Iblis sifatnya pendusta. Ketika itu satu kali jujur sama Abu Hurairah. Jelas ini? Maka dari itu jemaah hati-hati sifat dusta ini bisa menjadi sifat bagi kita. Subhanallah wal billah. Berat lagi untuk berada di atas kejujuran. Teruslah di atas kejujuran. Ya, tinggalkan kedustaan dan jangan biasakan berada di atas kedustaan. Kalau ingin menjadi pengantin-pengantin baru di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang disinggung adalah pengantin-pengantin baru, wah semangat kembali. Iya. Yeah. Lazimi kejujuran. Dalam keadaan apapun, ini jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Qasas ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة itulah kehidupan di negeri akhirat di dalam surga naj'aluha kami peruntukkan bagi siapa لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ uluwan فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا bagi orang-orang yang tidak menginginkan al-ulu ketinggian di permukaan bumi dan tidak menginginkan kerusakan dan kemenangan itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa dari ayat ini jemaah sekalian jelas bagi kita bahwasanya Surga dipersiapkan untuk orang-orang yang tawadu. Tawadu adalah jalan menuju ke surga. Orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian dalam kehidupan dunia, baik dalam amalannya atau dalam ucapannya, di dalam menuntut ilmu, dalam berdakwah, ya, dalam seluruh keadaannya, tidak ada yang diinginkan ketinggian dalam kehidupan dunia ini dan tidak menginginkan kerusakan. Ketahuilah jemaah sekalian. Al-ulu merasa tinggi di permukaan bumi. Itu adalah orang-orang yang senantiasa merasa dirinya lebih dari orang lain. Ya. Yeah. Dan itulah yang disebut dengan al-kibr, kesombongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibr batarul haqqi wa ghamtun nas Al-kibr itu adalah batarul haq ketika seorang menolak kebenaran wa ghamtun nas dan ketika seseorang itu memandang remeh orang lain. Itulah al-kibr. Sementara jalan menuju ke surga adalah lawannya. Selalu tawadu, merasa rendah dari orang lain. Merasa dirinya tidak ada apa-apanya merasa dirinya lebih kurang dari orang lain, merasa dirinya adalah orang yang paling rendah keimanan, ilmu dan ketakwaannya. Merasa dirinya adalah orang yang paling lemah di dalam dakwahnya. Merasa dirinya adalah orang yang paling lemah di dalam amalannya. Merasa dirinya orang yang tidak punya apa-apa di mata orang lain. Itulah calon-calon penduduk surga. Iya, Ketahuilah jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan perkara ini di dalam Al-Qur'an agar kita berhati-hati daripadanya. Al-ulu merasa tinggi di permukaan bumi. Taib. Apa yang menyebabkan umat-umat terdahulu itu diminasakan Karena al-ulu apa yang menyebabkan iblis laknatullahi alaih terusir dari surga? Hah? Kesombongan, al-ulu. Apa yang menyebabkan Fir'aun sulit mendapatkan kebenaran? Sulit menerima dakwah Nabi Musa? Al-ulu, merasa tinggi dan merasa sombong. Apa yang menyebabkan Korun ditenggelamkan bersama dengan rumah dan hartanya? semuanya adalah al-ulu. Maka dari itu jemaat sekalian, perhatikan betul perkara ini. Tilka darul akhirati naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah surga di negeri akhirat yang kami persiapkan, kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di permukaan bumi dan tidak menginginkan kerusakan di permukaan bumi. Berkata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, "Yukhbiru ta'ala anna ad-daral akhirata wa na'imaha al-muqim alladhi la yahulu wa la yazul yaj'aluha li 'ibadihi al-mu'minin al-mutawadhi'in alladhina la yuriduna 'uluwan fil ard." Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya negeri akhirat dan seluruh kenikmatannya yang kekal yang tidak akan hilang dan tidak akan berhenti Allah peruntukkan untuk hamba-hambanya yang beriman al-mutawadhi'in bukan sekadar beriman tapi adalah dia adalah orang yang tunduk yang merendah orang-orang yang beriman dan tawaduk, Allah persiapkan untuknya surga kenikmatan dan kebaikan di dalamnya. Iya. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi apa? Misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit al-kibr, sombong, merasa tinggi, merasa lebih dari orang lain. Walaupun hanya seberat zarrah. Walaupun hanya sebesar, seberat seekor semut yang paling kecil. Walaupun hanya sebesar itu saja. Ada kesombongan di dalam hati. Tidak akan masuk surga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara penghalang yang menghalangi seorang hamba masuk ke dalam surga, ini dia, al-kibr. Iya. Yeah. Betapa banyak orang-orang yang terpedaya dengan amalannya, akhirnya menjatuhkan dia ke dalam kesombongan ini. Iya, yeah. sayalah. Iya, yeah. sayalah. So, di lain waktu sayalah, di lain waktu sayalah. Akhirnya menganggap dirinya lebih dari orang lain bangga dengan amalannya, bangga dengan infaknya, bangga dengan perjuangannya, ya, bangga dengan dakwahnya, bangga dengan setiap perkara yang telah dia hasilkan. Tidak akan masuk surga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah jemaah sekalian, apa yang kita persembahkan ini, yang kita lakukan, yang kita amalkan, li'i'la'i kalimatillah, demi ya berjayanya, tingginya kalimat Allah di permukaan bumi, itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada secuil kuku pun kalau dibandingkan dengan pengorbanan para sahabat. Kalau begitu apa yang kita mau sombongkan? Dakwah kita sampai di mana dakwah kita dibandingkan dakwahnya para nabi sallallahu alaihi dakwahnya para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam? Infak kita apa yang kita mau sombongkan Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anfaqa ahadukum mitla uhudin zahaba, ma balagha mutta ahadihim wala nasifah." Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan mampu menyamai infaknya seorang sahabatku, walaupun mereka hanya berinfak dengan satu mud atau setengah mud saja. Satu genggam saja. Mereka infakkan. Tidak ada apa-apanya infak kita walaupun sebesar gunung Uhud semuanya emas. Apa yang kita mau banggakan? Apa yang kita mau banggakan di hadapan Allah? Pengorbanan? Perjuangan? Yang menyebabkan kita merasa tinggi dari orang lain? Ya. Yeah. Lihat kepada perjuangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah besok kita akan uraikan salah satu bentuk perjuangan para sahabat Nabi yang begitu hebat, yang begitu mengharukan, pengorbanan yang luar biasa. Kalau kita membandingkan dengan pengorbanan kita jamaah sekalian, malu, malu kalau kita mau menyombongkannya. Bahkan malu kalau sekedar mau menyebutnya saja. Perhatikan perkataan Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di dalam kitab beliau Tafsir Karimir Rahman ketika beliau menafsirkan surah Al-Qasas ini kata beliau ai laisa lahum iradah fakaifal amalu lil uluwi fil ardi ala ibadillah wat takabburi alaihim wa alal haqq wala fasadan wa hadha syamilun li jami'il ma'asi. Kata Sa'di rahimahullah, ya, yaitu maksud daripada ayat ini laisa lahum iradah. Tidak ada sama sekali keinginan mereka. Ini la yuriduna uluwan, tidak menginginkan ketinggian, kesombongan. Keinginan saja kata beliau mereka tidak mau. Tidak ada keinginan untuk merasa sombong di permukaan bumi. Yeah. Maka bagaimana lagi? Kalau penghuni-penghuni surga ini mau mengamalkan al-ulu ketinggian itu di permukaan bumi terhadap hamba-hamba Allah. Dan bagaimana lagi mereka mau takabur terhadap hamba-hamba Allah dan terhadap kebenaran. Kemudian wala fasada. Calon penduduk surga mereka tidak menginginkan al-fasad, kerusakan di permukaan bumi. Apa itu al-fasad? Kata beliau, ini mencakup seluruh jenis maksiat. Mencakup seluruh jenis, maksiat. Calon penghuni surga menjauhi segala macam bentuk maksiat. Segala macam bentuk maksiat yang mereka ketahui. Dia jauhi, dia tinggalkan. Nah, Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita singgung tadi bahwasanya al-kibr kesombongan inilah yang membawa iblis terhadap pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membawa dia kepada pelanggaran kecuali hanyalah kesombongan. Ini saja. Maka dari itu para ulama menyebutkan maksiat pertama yang terjadi di langit itu adalah al-kibr, kesombongan. Maksiat pertama yang terjadi di langit kesombongan. Ketika iblis ditanya, "Ma akan akan tasjuda lima khalaqatu biyadai?" Apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk sujud kepada hamba yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta am kunta minal alin? Apakah engkau ini menyombongkan diri atau engkau termasuk orang yang mengaku dirimu sebagai orang yang tinggi? Qala ana khairum min khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Kata iblis, saya lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan dia dari api, sementara engkau menciptakan saya dari Kau ciptakan Adam dari tanah, sementara engkau menciptakan saya dari dari api. Saya lebih baik kata iblis daripada Adam. Sombong. Menganggap diri lebih dari dari orang lain. Maka dari itu jamaah, bagaimanapun banyaknya amalan kita, bagaimanapun banyaknya infak kita, bagaimanapun banyaknya pengorbanan kita, bagaimanapun banyaknya dan gigihnya kita di dalam dakwah, dalam ilmu, dalam berbagai macam perkara, jangan pernah menganggap diri lebih dari orang lain. Iya, yeah. jangan pernah menganggap diri lebih dari orang lain karena sungguh kita ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan pengorbanan manusia-manusia terbaik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Ini beberapa jalan-jalan yang bisa kita tempuh untuk sama-sama sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Namun ketahuilah jemaah sekalian, mengetahui jalan menuju ke surga, amalan yang ditempuh untuk sampai ke dalam pulau yang kita idam-idamkan itu, ke negeri yang sangat kita harap-harapkan itu, ketahuilah di dalamnya pasti ada rintangan, onak, dan duri. Ada halangan, ada godaan, ada berbagai macam godaan. Godaan hawa nafsu, godaan dunia, godaan fitnah, godaan ini dan itu yang bisa menyampaikan kita untuk bisa meniti jalan-jalan menuju ke surga itu. Maka dari itu, ada dua perkara yang penting untuk kita pahami bersama. Bagaimana bisa kita tetap berada di atas jalan tersebut? Insyaallah taala ini akan kita bahas pada asar. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hal tersebut sehingga kita tidak sekedar mengetahui jalan-jalan tersebut tapi siap untuk menghadapi setiap resiko. Iya. Setiap perkara yang bisa menyebabkan kita terhalangi dari jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguhkan lebih dahulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka